Izinkan saya bertanya Pak Ustaz, bagaimana pendapat UAS tentang perlombaan yang diminta pendaftaran yang diminta uang pendaftaran itu bukan lomba, itu judi. Pendaftaran mancing ikan mania. Pendaftaran 100 ribu. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Yang ikut mancing 30 orang. Kalau 30 orang kali 100 ribu berarti itu kumpul duit 3 juta. Yang mau dipancing satu ekor ikan emas yang sudah kenyang. Turunlah tiga ekor cacing kurus-kurus. Yang di bawah ikan emas kenyang. Tetengoknya, nyuci kata saja. Mengangah orang minta ada satu. Udah jam lima, yang satu ini datang otak jahatnya. Nah, akhirnya diginikannya pancing itu. Sulit tersangkut ekor ikan. Bukan ikan itu mengunyah cacing itu. Tersangkut naik. Menang! Menang dia sejuta, yang dua juta dia ambil panitia. Judi. Judi. Tak usah kalian ikut lagi. Begitu juga dengan lomba burung. Lomba kicau burung. Seratus ribu, seratus ribu, seratus ribu, seratus ribu, seratus ribu, seratus ribu. kicau yang paling kuat, itu yang menang. Ah, Kenapa ini? Kenapa? Inilah burung yang dari sejak akil balik tak pernah menengok betina. Menjeritlah burung tadi, kawin! Kawin! Mantap, my God, main, mantap. Dua dosa kalian. Pertama dosa judi, yang kedua menyiksa burung. Lepaskan burung-burung itu, lepaskan. Kalaupun mau merah burung dia buatlah dua ekor situ. Kalau saya merah burung satu jantan, dua betina saya buat. Biar ada pilihannya. Masa tiap hari makan lontong sayur aja. Ibu yang marah ini untuk burung aja. Mantap, Saya ingin ikut kawan saya jamaah tabling. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Saya di kampung saya dulu ada orang punya meja biliar. Rambutnya panjang, bertatu. Punya meja biliar banyak. Saya pun pergi ke, Mesir kuliah. Empat tahun di Mesir saya pulang. Sholat ke masjid. Masbuk, lambat. Enak betul suara imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hati saya siapa imam masjid? Assalamualaikum warahmatullahi Nengok muka, ingat saya meja biliar. Hah? Ceritanya, abang dulu yang punya meja biliar yang gondrong betatu kan? Iya. Kenapa abang bisa jadi imam mantap sekarang? Gini ceritanya, man. Waktu kau pergi ke Mesir, datanglah jamaah tablik ke meja biliar abang. Ditanyanya, nanti bapak mati bawa apa? Itu terngiang terus di kepala aku. Setiap aku mau menyodok bilik, mati bawa apa? Mati. apa. Akhirnya aku bertobat, man. Kenapa selama ini abang tak bertobat? Karena Ustadz gak pernah datang ke meja biliar kami. Ustadz hanya berceramah di pondok pesantren, tablik akbar. Untung waktu itu aku belum jadi Ustadz. Ustadz Somad hanya ceramah di stadion di depan orang baik-baik semua, betul? Siapa yang menyentuh orang-orang yang bertato di diskotik di Dugem? Tahu tidak Dugem? Dugem itu duduk sambil gemetar. Orang diduga itu sebelum dia pakai sabu-sabu, sebelum pakai inek, begini dia kalau kepanasan. Setelah dia pakai kipasnya dia mulai gue. Datanglah orang jamaah tabligh ini ke dalam menepuk bahu orang yang bertatu-tatu Bahu tatu, tatunya itu dia pukulnya. Eh, preman. Ayo kita ke masjid. Diketuknya. Tak berhenti mereka mengetuk pintu orang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Eh ke masjid ya Pak Haji, jangan kau diajak. Kau oh, kan baru kemarin, baru khusus khusus setiap hari. Aku belum kau lahir aku udah haji dah. Berhenti orang jamaah tablik ini ngajak. Nah, hari kedua diajaknya lagi. Assalamualaikum Pak Haji, ayo kita ke masjid Pak. Jangan kau diajak. Ini keningku di sujud-sujud di Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Haram. Masjid kau itu tak laku untuk kandang ayam. Hari ketiga datang dia lagi, Pak Haji, ayo kita ke masjid Pak. Nanti kalau Pak tak sholat, kami campakkan jenazah Bapak iyalah. Oleh sebab itu jangan. Kalau kalian belum mau, belum bisa ikut jamaah tabligh. Saya tak suka jamaah tabligh nih Pak Ustaz. Kenapa? Karena pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Jamaah tabligh pakai sorban. Nabi Muhammad pakai sorban. Aku tak suka nih jamaah tabligh nih berjenggot macam kambing. Nabi Muhammad berjenggot. Kalau kau tak setuju, tak suka, jangan ejek orang. Paling tidak dia sudah membawa, mengajak, menyebabkan sebab hidayah itu sampai ke hati orang. Setelah orang yang dapat hidayah tadi ramai, barulah orang berkata, buat pengajian tadi malam, Ustaz Somad ceramah ramai, padahal orang ramai itu dapat hidayahnya mungkin dari jamaah yang datang. Diejek macam-macam dia. Ada yang ngejeknya jemaah tabligh, ada yang ngejeknya jemaah kompor, ada yang ngejeknya jemaah apa itu KUPJ, apa itu kelompok Ustaz panjang janggut. Saya punya saudara yang telah bercerai dengan istrinya namun anaknya ada dua. Wajibkah ia memberi belanja pada anaknya sementara pihak dari istrinya tidak menerima niat baik dari saudara saya tersebut? Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Laki-laki punya lima kewajiban pada perempuan. Yang pertama, kasih makan. Ibu udah makan? Yang kedua, kasih pakaian. Tak perlu saya tanya, udah pakaian. Karena di tempat lain banyak laki yang tidak menyiapkan pakaian untuk bininya. Bini tinggi 170, dibelikannya kain 50 cm. Yang ketiga, tempat tinggal. Ibu nanti pulang tempat tinggal yang layak. Yang keempat, pendidikan. Ibu dididiknya agama Islam, baca Quran. Yang kelima, perhatian. Diperhatikannya ibu. Banyak perempuan-perempuan yang tidak diperhatikan suami akhirnya mencari perhatian orang lain. Nah, itulah yang mukanya sebelah hijau, sebelah biru. Pakailah sepatu tumitnya 15 cm. Kecil sudah. Dia yang pakai kita yang takut. Nengok dia lewat, hai. Nah itu ciri-ciri perempuan yang kurang perhatian. Minta diperhatikan orang lain. Oleh sebab itu maka yang lima ini. Nafkah. Nafkah makan zohir batin. Kalau ibu bapak nauzubillah berpisah, apakah anak itu juga wajib diberi nafkah? Wajib diberi nafkah sampai dia mampu, sampai dia nikah. Andai dia sudah nikah tidak juga mampu, tetap ibu bapak beri dia. Tapi keluarga istriku tak mau menerima Pak Ustaz. Buatkan rekening. Rekening untuk anakku di Bank Nagari Syariah. Apakah pakai Bank Nagari awak. Mudah-mudahan Bank Nagari awak capek berubah menjadi Bank Syariah. Amin. Amin buatkan rekening untuk anak nomor satu, rekening untuk nomor dua, kirim tiap bulan. Andai sekarang dia tak nerima, mungkin dia sedang kaya. Sampai masanya tidak susah dia tanya, mana untukku? Selama ini kau tak kirim. Anakku, ku kirim. Cuman keluarga makmu tak mau. Ini dia. Oh ayah baik ya. Apa hukumnya kalau suami selingkuh? <laughs> ini pasti bukan orang Pasaman. Berdosakah seorang istri minta pisah, sedangkan suami ingin menduakan istri tak sanggup untuk diduakan? Ibu punya enam orang wali ibu. Jangan pulang ceramah ini, ibu panggil suami ibu. Eh setan selingkuh, sini kau sebentar. Duduk kau sini. Assalamualaikum. Bukan begitu caranya. Ibu punya enam orang wali. Yang pertama, ayah. Yang kedua, atu yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. Wali ibu tadilah memanggil suami yang berselingkuh tadi. Eh, SS, sini sebentar. Suami selingkuh. Ya. Kami dapat laporan bahwa kau katanya sudah selingkuh. Iya pak. Kenapa kau selingkuh? Itulah pak, aku memang hobi ke situ aja bawaannya. Nah, Eh, jadi wali ibu menasihati dia. Kita doakan mudah-mudahan ditutupkan Allah pintu hatinya berhenti dia berselingkuh. Amin. Tapi kalau dia tak berubah juga, maka ibu punya hak namanya khuluk. Apa namanya? Khuluk, khala'a, khuluk menuntut untuk minta lepas karena tak sanggup lagi. Aku tak sanggup Pak Ustaz. Asal ku tengok dia main WA tu berdebar jantungku Pak Ustaz. Asal ku tengok dia senyum sambil makan. Rasanya mau ku pecahkan aja piring ke mukanya bos. Daripada rusak duniaku hidup sekali buatlah hidup yang berarti. Jangan sampai hidup ini tak bermakna. Maka kalau begitu Pak Ustaz, tapi kalau ku gugat kata Ustaz nanti bergoncang tiang aras Pak Ustaz. Yang aras bergoncang Allah marah kalau suamimu baik mau kau gugat. Orangnya baik, sopan, santun. Tiba-tiba kau bilang, kalau kau tak bisa membawa mobil Toyota Alphard sini, ku kirim kau Al-Fatihah. Tiba-tiba ibu Uban dia, Maka itu yang Allah marah bergoncang aras. Karena dia orang baik ibu Uban. Tapi kalau hantu macam ini ibu Uban. Jangankan tiang aras. Tiang listrik pun tak bergoncang.